Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah rahimani Warahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperpanjang umur kita dan mudah-mudahan setiap tambahan umur yang Allah berikan kepada kita kita jadikan sebagai tambahan kesempatan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang dituntunkan Nabi kita yang mulia sallallahu wa ja'alil hayata ziyadatan min kulli khair. Ya Allah jadikanlah kehidupanku ini umur-umur yang kotal masing kau berikan kepadaku siadatan sebagai tambahan terhadap setiap kebaikan-kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW pun katakan bahwa khairun nas sebaik-baik manusia itu mantala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang tetapi panjangnya umur itu bukan sekedar panjang tapi panjang umur dan amalnya baik sehingga dia memiliki kebaikan yang bertumpuk-tumpuk apalagi senantiasa berkesempatan untuk melakukan kebaikan pada saat-saat yang sangat mulia kalau hari sepertiga malam yang terakhir kalau pekan hari Jum'ah kalau tahun di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar pula dan event-event yang sangat dimuliakan Allah seperti diantaranya Ashurul Hurum bulan-bulan haram nawaniku bulan haram Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab. Atau juga diantaranya sangat istimewa lagi 10 awal di bulan Dhul Hijjah. Ah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu apalagi yang Allah berikan keistimewaan untuk senantiasa kita jadikan sebagai kesempatan mendekat kepada Allah, memperbaiki apa yang kurang, mentaubati apa yang salah pada hari-hari sebelumnya sehingga mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mas kalian pembahasan kita pada pekan yang lalu adalah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq, Allah Sang Maharaja. Eh, Allah sang pencipta. Ada nama yang sama dengan Al-Khaliq yaitu Al-Bari dan Al-Musawwir. Al-Bari dan Al-Musawwir. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir seperti yang Allah sebutkan di dalam satu ayat, Allah menyebutkan sekaligus nama ini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Diterangkan para ulama bahwa Al-Bari dan Al-Musawwir ini adalah masuk di dalam Al-Khaliq. Al-Khaliq mencakup Al-Bari dan Al-Musawwir. Tapi kalimat al-bari ini ibaratnya Allah yang mendesain, Allah yang merancang, al-musawwir dan Allah yang kemudian membentuk. Sehingga dari desain yang dirancang oleh Allah sampai Allah mewujudkan apa yang senantiasa Allah rancang maka betul-betul sifat penciptaan Allah Ta'ala sempurna total. Kemudian, bos kalian, ada di antara perbuatan yang diingatkan oleh Nabi SAW, di antara kemungkaran, perbuatan mungkar, yang berkaitan dengan nama Al-Khalid Al-Bari'ul Musawwir, adalah menggambar bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa. Rasulullah SAW memberikan ancaman secara khusus dan hadis-hadisnya adalah Sahih Bukhari, hadis yang sahih bahkan dalam Sahih Bukhari yang kalau hadis telah ada di Sahih Bukhari bahwa umat telah sepakat tentang kesahihan hadis tersebut, tidak ada kitab yang lebih uh, sahih setelah Al-Qur'an melebihi Bukhari dan Muslim. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya kelak dari kiamat di sisi Allah adalah al-musawwirun, para perupa, para penggambar, para pelukis dan para pematuh. Yang dia melukis dengan tangannya makhluk bernyawa dan dia meru'ya dan dia mematung dengan tangannya, dia memahat dengan tangannya patung-patung makhluk bernyawa. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan asyaddu nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras adabnya dari kiamat kelak orang yang mereka menyerupai dengan makhluk Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, Yaqulu Rabb subhanah. Allah akan mengatakan, Waman adlamu mimman dahaba bi khalqi, yakhluqu bi khalqa khalqi, fal yakhluqu dharratan, aw yakhluqu habbatan, aw yakhluqu sya'iratan. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mereka membuat seperti ciptaanku, maka besok dari kiamat akan Allah perintahkan dia menciptakan biji. Menciptakan biji sebagaimana biji Allah telah ciptakan biji gandum di seperti diantaranya yang bisa kemudian tukul menjadi taman, tanaman dan pasti tidak akan bisa. Dalam hadis yang lainnya, innal ladina yasnauna hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang mereka membuat galak patung dia kelak di hari kiamat akan diazab oleh Allah dan akan dikatakan hidupkan apa yang kamu buat itu. Dan dalam hadis yang lainnya Allah perintahkan dia untuk memberikan ruh Allah akan Allah akan berikan ruh pada gambar dan patung yang dia buat lalu patung dan gambar yang dia buat itu akan mengazab atau menyiksa orang yang membuatnya itu. Mas kalian, ini adalah hadis-hadis yang sahih yang sifat seorang mukmin ketika mendengar seperti ini bukan membantah dan bukan kemudian Allah itu kan zaman dulu, zaman Nabi yang imannya para sahabat masih diragukan sehingga khawatir nanti disembah. Kita mau tanya nih. Kira-kira iman kita dengan iman para sahabat itu lebih dikhawatirkan mana, Pak? Dikhawatirkan imannya para sahabat atau iman kita? Yang sahabat itu sudah diuji oleh Allah, mereka sudah dikebuki ketika mereka beriman, mereka dicaci maki dengan umpatan, mereka diusir sampai dia tinggalkan negerinya, mereka telah berjihad dengan harta dan jiwanya, mereka buktikan sekian banyak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan kita ujiannya sudah sampai mana kira-kira? Dikebuki orang? Oh belum pernah kayaknya dicaci maki sampai diludahi mukanya, kayaknya belum pernah. Kemudian diusir dari kampungnya, belum pernah juga. Berjihad sampai darah kita ngotos-ngotos, belum pernah juga. Kok iman kita tidak lebih diragukan dibandingkan imannya para sahabat? Ah, itu kan zaman dulu. Para sahabat masih dikhawatirkan imannya, dikhawatirkan musyrik dengan membuat patung itu. Mas sekalian, apa yang Nabi ajarkan seperti ini adalah menutup segala pintu yang akan menyeret kepada kesyirikan dan kemungkaran lain. Yang jelas seorang mukmin itu sifatnya Inna makana qalal mu'minina idza tu'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na. Sifat seorang mukmin itu setiap mendapatkan apa yang Allah serukan dan Rasul serukan, dia katakan, Ya Rob, aku ikuti, aku dengar dan aku taati Ya Rob. Sami'na wa apakna. Sehingga kalau itu pekerjaan sekalian, kalau sekarang kita pekerja ini pekerjaan umpamanya jual patung atau jual lukisan atau hobi kita ngelukis, dan kita gatel rasanya itu kalau nggak ngelukis, maka mesti kita harus mulai nasihati diri kita. Apakah kira-kira kita siap diadab kelak dari kiamat? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu memang hobinya ngelukis dan kayaknya nggak bisa nggak kalau meninggalkan ngelukis, lukislah gunung, lukislah pohon-pohon, atau sekitar kita ya, mau ngelukis, ya lukis setelah gentong, atau potlot, atau ontel, apalah. Tapi jangan yang bernyawa. Jangan yang bernyawa. Jangan spekulasi. Jangan spekulasi Allah. Itu kan hanya, ah nggak mungkin. Hanya kayak gitu-gitu aja nanti diadab. Spekulasi. Jangan sampai nanti nyesel ketika sudah dia mendapatkan kenyataan pada hari kiamat kelak. Hal ini sedikit tambahan apa yang kita telah sampaikan pada ini pembicaraan Al-Khaliq, kemudian ditambah Al-Musawwir dan Al-Bari. Kemudian sekarang yang jadi masing kitab sekalian adalah Al-Malik dan Al-Malik. Yang artinya Sang Maharaja. Dikatakan oleh beliau di sini, Waqad warada ismul malik fil Qur'anil Karim fi asati mawadhi. Nama Allah Al-Malik dalam Al-Qur'an itu ada pada lima tempat. Lalu diantaranya belum menyebutkan seperti di antara Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah Ta'ala yang tidak ada sesembahan kecuali Allah Kenapa Allah sesembahan satu-satunya? Allah jelaskan karena Allah Al-Malikul Kudus di antaranya. Allah itu sang maharaja dan Allah itu tersucikan dari segala kekurangan. Ini namanya Allah menjelaskan la ilaha illallah. Kenapa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada selain Allah yang berhak disembah? Karena Allah diantaranya Al-Malikul Kudus. Allah pemilik sifat yang sempurna, Sang Maharaja yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Fata'alallahul malikul haq. Ma suci Allah, ma tinggi Allah. Al-malikul haq, raja yang sebenarnya. Raja yang sebenarnya, yang kekuasaannya mutlak yang bisa mengatur segalanya, yang tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menghalangi, sehingga kerajaannya itu adalah mutlak. Adapun kerajaan kita ini serba terbatas. Kalau dia raja, kerajaannya serba terbatas dengan segala macam pembatasan-pembatasan. Kemudian nama Allah Al-Malik Al-Malik itu ada pada satu tempat waqat eh, wa warada ismul malik fi mawdhi'in wahidin adapun nama Allah al-malik itu ada di satu tempat yaitu pada firman Allah taala innal muttaqina fi jannatin wa nahar sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di hari kiamat kelak akan berada di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang-orang yang mereka bertakwa, Allah akan berikan padanya jannah. Bahkan sesungguhnya ada jannah tu dunia dan ada jannah tu akhirah. Ada seorang ulama mengatakan inna fit dunya jannatan. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga Barang siapa yang dia belum pernah masuki surga dunia, maka dia tidak akan masuk kelak di surga akhirat. Apa itu surga dunia? Yaitu konaatul qalbi, konaanya jiwa, ketenangan jiwa bersama dengan Allah taala. Seorang mukmin dengan imannya dia akan dibuat tenang. Dia akan dibuat tenang. Karena dia senantiasa bersandar dan kembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jannatul dunia. Tapi jannah yang lebih real dan segala-galanya akan kelihatan betul-betul nyata adalah jannatul akhirah. Di dunia ini jannatul dunia lebih bersifat kepada ketenangan hati. Kehidupan yang baik adalah ketenangan hati hatinya dia bisa betul betul-betul bisa tenang, longgar, berlapang dada karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jannah dunia ini masih banyak tertutup dengan fenomena-fenomena yang secara zahir orang kemudian sering tertipu. Ada orang yang mereka ini saleh, alim, ulama, tapi dia miskin, kadang ditangkap, dipenjara, kemudian diperlakukan semena-mena. Sehingga dan secara zahir nampak rekoso dan nampak sengsara. Tapi apa yang terasa dalam hatinya adalah sebuah kebahagiaan. Seperti yang pernah kita gambarkan. Perkataan seorang ulama, Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk la fihi nabi bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja yang ista yang punya istana, yang kehidupannya glamor, yang serba punya, dia serba mewah apa yang dia nikmati dalam kehidupan ini. Seandainya raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang sedang kita rasakan, la jaladuna bisuyuf, pasti mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Syekhul Islam banyak orang yang mendengkinya. Baik dari kalangan yang statusnya adalah ulama, tapi ulama pembenci sunnah. Sering memprovokasi penguasa untuk menangkap beliau. Ada yang memerintahkan di penjara, ada yang memerintahkan dibunuh, ada yang memerintahkan diusir. Kata Sahal Salam, Mayaf aluna a'dai, apa sih yang diinginkan oleh para musuhku itu apa sih sebelumnya sebetulnya? Inna jannati fi sadri, surgaku itu ada di dadaku. Surgaku itu ada di dadaku. Artinya kemanapun beliau pergi, surganya ikut beliau merasakan ketenangan, kelapangan, keindahan karena surganya ada di sini. In qataluni, kalau mereka ingin membunuhku, faqatli syahadah. Dalam keterbunuhan kita adalah syahadat, syahid. Dan pahala syahid adalah luar biasa. Dalam di surga ada orang yang mereka sudah mau, tidak ada orang mereka sudah masuk surga dan ingin kembali ke dunia, semisal orang yang terbunuh karena syahid. Karena besarnya pahala yang dia dapatkan. Kata dia, seandainya mereka membunuhku dalam keterbunuhanku itu adalah syahid. Wa in taraduni fatar kalau mereka mengusirku, dalam keterusiranku itu adalah siaha, pelesir, melancong, refreshing, membuat longgar pula hatinya. Wa in habasuni fahabsi khulwa. Kalau mereka itu memenjarakanku dalam keterpenjaraanku itu adalah halwatku dengan sang kekasih yaitu Allah Ta'ala semuanya membuat hati beliau tetap longgar. Walaupun berada di sebuah penjara, walaupun diusir, walaupun bahkan dalam ancaman bunuh, sebagaimana Rasulullah SAW ya dicaci maki, ya diusir, kemudian mau dibunuh, tapi surga di dunia itu adanya di sini. Adapun di akhirat kelak, surga surga nyata-nyata belbahiran wa batinan. Mendapatkan istana yang sangat megah, mendapatkan perabot-perabot surga yang sangat mewah, mendapatkan apa yang dibutuhkan jiwa sepuas-puasnya. Bahkan ada ziyadah, ada bonus lagi untuk mendapatkan nikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan surga, yaitu melihat wajah Allah. Sehingga sungguhnya seorang mukmin sebagaimana kata Alim Al Imam Ibnu Qayyim, innal abrara fi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu orang yang akidahnya, baik amaliyahnya, singkatnya orang yang mereka bertakwa innal abrara fi naim, ada berada dalam kenikmatan. Kata beliau, jangan kamu sangka Naim yang dimaksudkan hanya jannatun, hanya surga kelak di akhirat. Tapi naim yang dimaksudkan fidauri salas yaitu di tiga tempat. Naimun fid dunia, naimun fil barzakh, naimun fidaril qarar. Kenikmatan naim di dunia, naim di barzakh, alam barzakh, alam kubur, naim di hari kiamat kelak, dia ini tempat kekekalan. Di dunia, naim yang dia rasakan adalah kehidupan taibah, hayatun taibah, kehidupan yang tenang, yang tentram, yang baik. Di alam barzah, alam barzah atau alam kubur menjadi lorong dari taman-taman surga. Diluaskan tempatnya, dinampakkan surganya yang akan dia tempati nanti sehingga ada nikmat-nikmat jannah dan kelak dari kiamat dia mendapatkan jannah yang digambarkan Nabi Mala'in ra'at wala udhun samiat wal khatra ala qalbin bashar. Segala kenikmatan, keindahan di luar apa yang pernah mereka lihat, di luar apa yang pernah mereka dengar, bahkan belum pernah terlintas sedikit pun tidak pernah. Pas kalian, Orang yang bertakwa dia akan mendapatkan jannah. Fi mak'ati sidqin inda malikim muqtadir. Dia mendapatkan surga yang sangat dia suka, tempat yang sangat dia suka di sisi Malikil Muqtadir, Allah Sang Maharaja yang menentukan segala-galanya. Ah, ah, nama Allah Al-Malik ada di ayat ini. Kemudian sekalian, wahadanil ismani dallani ala anna Allah subhanahu dzul mulk. Nama Allah Al-Malik dan Al-Malik Kedua nama ini menunjukkan kepada bahwa Allah itu Dzul Muluk, Allah itu pemilik kerajaan. Allah pemilik kerajaan. Ya ini al-malik li jami'il asya al-mutasarrif fiha bila mumani'ah wala mudafi'ah yaitu raja yang menguasai segala perkara yang mengatur sesuai dengan kehendaknya tanpa ada yang bisa menghalangi. Tanpa ada yang bisa menghalangi sehingga betul-betul sang maharaja yang kekuasaannya mutlak pemilik sekaligus raja. Raja yang memiliki dan pemilik yang merajai. Maka dalam surat Al-Fatihah Malik yaumitin itu bisa dibaca Malik yaumitin Manya panjang bisa Malik yaumitin, Sehingga maknanya pemilik dan raja. Raja yang memiliki, pemilik yang merajai. Kita ini ada yang raja tapi nggak memiliki. Memiliki tapi nggak merajai. Allah memiliki dan merajai, merajai dan memiliki sehingga kekuasaannya mutlak. Kekuasaan mutlak. Kemudian beliau katakan, wal malik yarji'u ila umurin thalatha. Dan raja di sini kembalinya kepada tiga perkara. Satu, subutu sifatil malik allati hiya sifatu al-azimah min kamalil quwwah wal izzah wal qudrah wal ilm wal al-muhit wal hikmah wal wasiah wa nufudul masyiah wa kamal eh, wa kamal tasarruf wa kamal tasarruf wa kamal ar-ra'fah wa rahmah wal hukmi al-am lil alam al-uli wa sufli wal hukmi al-am fi dunya wal akhirah beliau mengatakan nama al-malik ini kembalinya pada tiga perkara satu yaitu ditetapkannya sifat orang raja. Dengan segala keagungan yang menyertai sifat raja ini. Kekuatannya sempurna. Izzahnya, ini keperkasaannya sempurna. Kemudian kekuasaannya sempurna. Ilmunya meliputi segala-galanya. Hikmahnya luas, hikmahnya luas. Kemudian setiap yang dikendaki terlaksana. Pengaturannya sempurna. Kasih sayangnya sempurna. Kemudian hukumnya meliputi hukum di atas yang di bawah, di dunia dan akhirat. Sehingga total mencerminkan sebuah kekuasaan raja yang dengan segala sempurna sifat-sifat sang rajanya. Sehingga raja yang tidak ada kelemahannya sama sekali. Di dunia itu ada ada raja-raja, tapi kelemahannya sangat banyak, sangat banyak. Kekuatannya terbatas, izahnya terbatas, ilmunya terbatas, sehingga perlu ada informan-informan. Perlu ada orang-orang yang bisa memberikan informasi-informasi. Maka pemimpin itu kalau di dunia sekalian, itu yang paling penting adalah pitona, Bitona orang-orang yang mengelilingi pemimpin ini. Kalau sang pemimpin ini yang mengelilingi itu penghafal Quran, ulama yang pakar, orang saleh yang bertakwa, oh insya Allah kerajaannya akan terarahkan kepada kerajaan yang baldatun tayyibatun warabun khufur. Tapi kalau yang mengelilingi sang raja ini dajjal, para tukang sihir, para dukun, para penjahat, para pembohong. Oh, akan diarahkan ke jahanam. Bisikan-bisikannya itu adalah kesesatan. Bisikan iblis dan syaitan dan dajjal. Maka setiap orang memimpin, mesti yang dia cari bitonan itu orang-orang yang alim dan soleh. Biar arahannya itu menuju kepada jannah dan tidak menjadi para penipu yang hanya ingin mengambil keuntungan ini duniawi. Ini gambaran yang pertama. Raja yang kekuasaannya mutlak, kemudian kelembutannya sempurna, hikmahnya sempurna, ini satu. Seperti dalam ayat Allah katakan, "Walillahi mulku samawati wal ardi kerajaan langit dan bumi semuanya lillah mutlak milik Allah Ta'ala. Mutlak milik Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah, antaranya ketika Allah membantah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, apa sih yang kamu sekutukan bagi yang kamu jadikan sekutu bagi Allah itu dia punya apa? Sampai kata para ulama ayat ini membabat syirik seakar-akarnya. Qulida'ul ladina zamtum min dunillahi la yamlikuna misqala daratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum wa ma wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dahirin. wala fausafatu syafatu illa mimba di ila liman adinallah terangkan tentang yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Coba terangkan, kayak apa sih yang dijadikan sekutu bagi Allah itu? Kata Allah satu, mereka itu la yamlikuna mithqala daratin fis samawati wala fil ardi. Tidak memiliki apapun yang di langit dan di bumi, walaupun yang sebutir debu, walaupun yang sebesar biji sawi itu nggak punya. Lawong tidak punya apa-apa kok jadikan sebagai sesembahan. Tentunya kalau dilanjutkan otaknya di mana? Kalau Allah kalau mencela makhluk yang kafir diantaranya afala yakilun. Afala yakilun. Apakah mereka tidak berakal? Kalau orang gunung bilang, utake nengendi. Utake nengendi. Yang Allah katakan afala yakilun apa mereka tidak menggunakan akalnya. Saking bodohnya, lawong tidak punya apa-apa kok disembah padahal orang nyembah itu yang paling utama minta. Minta, berdoa, minta. Yang menunjukkan dia serba membutuhkan dan yang disembah itu serba punya. Lawong tidak punya apa-apa kok disembah. Satu. Yang kedua, wama lahum fihima min syirkin. Ternyata saham kepemilikan pun enggak. Tidak pula berserikat dalam kepemilikan, artinya tidak punya saham apapun juga dalam kepemilikan. Sehingga betul-betul mutlak, betul-betul mutlak tidak punya apa-apa. Kepunyaan yang mandiri maupun kepunyaan secara saham, enggak punya sama sekali. Yang ketiga, Oh mungkin memang nggak punya baik secara mandiri atau saham, tapi dia ini punya jasa yang dibutuhkan oleh Allah Taala. Kata Allah, wa malahum wa malau minhum min dohirin tidak punya jasa apapun yang dibutuhkan oleh Allah Taala. Artinya, kalau orang masih membutuhkan orang lain, kalau orang lain ini sampai mutung, sampai bambung apa bahasa sampai pure oh akan kalang kabut Bapak Ibu ngurus rumah tangga mengandalkan pembantu. Dari nyapu, cuci, bersih-bersih, setelika, masak, ngurus anak, segala macam semuanya itu butuh pembantu. Ah, pembantunya mutung semuanya. Karena bawel Tuannya bawel, pelit, bawel. Mutung semuanya, pergi semuanya. Ku berantakan rumah. Cucian gak ada yang nyuci. Rumah gak ada yang nyapu. Halaman kotor semuanya. Anak-anak gak terurus. Masak gak ada yang masak. Oh, sengkelah dia. Nyuci sendiri, nyapu sendiri, nyetrika sendiri, ngurus sendiri. Oh, ceklek gegernya. Kapok dia. Nah, ini namanya menggantungkan orang lain. Sehingga ada jasa yang dibutuhkan. Ini kata Allah, enggak pula. Enggak ada jasa yang dibutuhkan, enggak ada. Lah akan diharapkan dari yang disembah tadi. Yang ketiga. Ada satu celah lagi. Mungkin memang tidak ada jasa yang dibutuhkan, tapi masih ada. Boleh jadi ini menjadi syafi' perantara di hadapan Allah yang kalau dia menyampaikan kepada Allah akan diperhatikan oleh Allah taala. Ternyata kata Allah, "Wala tangfa'u indahu illa liman adinalah." Tidak ada saat tidak berguna syafaatnya kecuali bagi orang Allah izinkan. Artinya kalau toh dia bisa memberikan syafaat, dia ini tidak bisa memberikan syafaat secara langsung Syafaatnya itu hanya akan berlaku ketika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Demikian, dengan demikian, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dipangkas semua oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan orang untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Gak ada lagi alasannya. Apa lalu alasannya? Maka tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang layak untuk ini disembah. Mas kalian, ini yang pertama. Malik itu makna yang pertama kembalinya ke situ. Yang kedua, makna Malik anna al-halqi mamalikuhu wa abiduhu muftaqiruna ilaih semua para makhluk nama Malik ini yang menunjukkan semua para makhluk baik yang rajanya maupun yang itu budaknya makhluk baik yang tingkatannya paling tinggi yaitu sang raja sampai tingkatan yang paling rendah sang budak semuanya itu muftaqiruna ilai dari jenderalnya jenderal yang paling tinggi apa namanya Hah? Jenderal bintang tujuh. Jenderal paling top sampai kopral-kopralnya yang paling rendah. Semua itu membutuhkan Allah Ta'ala. Bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada dari kalangan para makhluk yang tidak bergantung kepada Allah yang menunjukkan hebatnya kekuasaannya, mutlaknya kekuasaannya, sehingga semuanya membutuhkan kepada sang raja, itu Allah Ta'ala. Itu nama Malik ke situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Hanas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalian semuanya itu kere, yaitu total mutlak membutuhkan Allah taala. Lalu Allah bagaimana? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu zat yang makaya, tidak membutuhkan sekali kepada makhluknya, dan Allah lagi terpuji. Tidak ada apapun yang dibutuhkan oleh Allah dari makhluknya. Setelah kita kemarin jelaskan, Allah Al-Qayyum, bahkan Allah yang menegakkan segala urusan makhluk, dan makhluk ini bergantung total kepada Allah Ta'ala dan seandainya tidak ada makhluk yang beribadah kepada Allah, Allah itu tetap terpuji. Lain dengan raja dunia. Raja dunia maka selalu dia kalau di kalau di kalangan kita diantaranya presiden, presiden-presiden dunia Makanya kampanye terus, ayo dukung saya, ayo dukung saya, ayo dukung saya. Gak ada yang dukung, langsung jungkel. Itu raja dunia. Ah, Allah tidak. Allah sampai umumkan kepada para makhluk. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa rajulin wahidin mazada bidzalika mulki syai'an ya ibadi law anna awalakum wa akhrakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa bidzalika mulki syai'an wahai hambaku seandainya semua manusia dan jin tanpa kecuali dari yang awal sampai yang akhir mereka di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah taala Oh, enggak akan bertambah sedikit pun kerajaan Allah dengan ketaatan mereka semuanya. Demikian pula kalau mereka di puncak-puncak kekafiran, kefajiran, enggak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah taala. Menunjukkan sempurna mutlak kerajaan Allah, kekuasaan Allah taala. Yang ketiga, yang ketiga Makna Al-Malik itu kembali kepada setelah yang dua tadi, yang ketiga annalahu tadbira annafidah Sesungguhnya sang raja ini memiliki ini kemampuan pengaturan yang mutlak dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi aturan-aturan Allah Ta'ala. Sehingga setiap yang Allah keluarkan hukumnya, tidak ada yang bisa menyanggah, tidak ada yang bisa menghalangi hukum-hukum Allah tersebut. Allah yang mengatur total segala-galanya dan semuanya itu ikut dalam aturan-aturan Allah Ta'ala. Ada sehingga ada yang namanya ahkam kauniyah, ahkam qadariyah, hukum-hukum yang sifatnya takdir, semua para makhluk mesti harus ngikuti takdir Allah Ta'ala, takdir mati, takdir dari bayi sampai menjadi tua, nggak ada yang bisa nolak. Orang nggak ada yang bisa nolak. Mau dijamoni pakai jamu cap apa yang kemudian dia tidak bisa menjadi tua. Sehingga muda kinyis-kinyis terus. Nggak ada jamu cap apa cap pentung lurus atau pentung bengkok nggak bisa. Tetap manusia akan bawa menjadi tua. Ini adalah hukum qadariyah. Allah aturkan semua alam Allah atur berjalan sebagaimana pengaturan Allah Ta'ala. Lalu Allah juga punya hukum syariah. Ini hukum yang sifatnya syari. Aturan-aturan sifatnya agama. Ada yang mukmin, ada yang kafir, Masing-masing nanti akan mendapatkan yaitu pembalasan dari Allah Ta'ala, maka disempurnakan dengan akam jazaiyah, yaitu hukum-hukum balasan. Boleh kafir, silahkan mukmin silahkan, kafir silahkan, tapi sudah jelas gamblang balasan nanti sesuai dengan amalnya. jaza makan yakmalun malun. Balasan nanti akan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga dengan demikian kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Ini kerajaan yang tidak ada yang bisa menyaingi, melemahkan, mengalahkan, membantah. Ini sang maharaja yang hakiki. Sang maharaja yang hakiki. Adapun raja-raja dunia, maka semuanya sifatnya adalah hanya raja yang nisbi raja yang penuh dengan kekurangan. Dia sewaktu-waktu bisa tercabut nilai kerajaannya, kadang jaya, kadang hancur, kadang melemah, kadang sehingga banyak yang menyertai dalam kelemahan-kelemahan raja dunia. Ah, nanti sekalian di akhirat kala Allah akan betul-betul menunjukkan kerajaannya. Manil mulku Allah akan tantang kepada semua makhluk milik siapa kerajaan pada hari ini. Malin mulkul al yom milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidul qahar. Maka kerajaan mutlak hanya milik Allah yang maha perkasa. Sekarang ini masih banyak ketutup-tutup. Dengan adanya tampilan raja-raja dunia. Yang menunjukkan kangkuan dan kesombongannya seakan dia bisa melakukan apa yang dia lakukan dengan perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi nasibnya para raja dunia yang sombong, yang angkuh, ini pasti kurang lebih akan seperti Fir'aun. Akan kayak Namrud, akan kayak ini penguasa-penguasa yang dolim yang mereka akan dihancurkan oleh Allah dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, asar imannya. Ya dampak dari kita mengimani nama Allah Al-Malik seperti ini, apa dampak iman yang mesti terwujud dalam diri kita? Satu, ya munculnya jiwa kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. <clears throat> munculnya jiwa kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hanya Allah Sang Maharaja. Tidak ada selain Allah yang seperti Allah Ta'ala. Tidak ada yang seperti Allah Ta'ala dalam hal kerajaannya. Sehingga, sebagaimana Anda tahu Allah Sang Maharaja tunggal yang tidak ada duanya, maka tunggalkan pula tauhid Anda kepada Allah dalam hal ibadah. Maka ketika kita mengetahui gambaran tentang kerajaan Allah yang sedemikian, maka hendaknya muncul jiwa tuntutan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia mengetahui kekuasaan Allah yang mutlak tidak ada yang bisa menghalangi, akan muncul rasa alauf, rasa takut yang sebenarnya sehingga dia tidak ada kesempatan bermaksiat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Itulah yang kemudian menghasilkan murokobah. Tidak ada terhalang karena tidak terhalang bagi Allah dalam memonitor semua para hambanya. Sehingga akan, akan memunculkan rasa takut. Yang ketiga, akan menimbulkan jiwa bertawakal karena Allah sempurna mutlak. Kalau senden, yang ngapunten kalau senden itu ke kepada tembok yang kuat, yang kokoh, nyaman. Lendetan, senden, kokoh. Tapi kalau yang disenden itu rapuh, gapuk, kayu gapuk, dia senden itu akan reketek-reketek, akan malah kembruan yang nggak layak untuk disendeni. Bertawakal kepada makhluk itu sama dengan senden kepada barang rapuh. Sedangkan bertawakal kepada Allah itu seperti senden kepada ya ini perkara yang kuat dan kokoh. Berlindung sehingga betul-betul dia nyaman. Yang ketiga sekalian sebagai eh? yang keempat ya, yang keempat sebagaimana dia tahu Allah punya hukum maka dia pun dengan hukum Allah yang mutlak, yang terbaik, yang penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan, maka dia akan mengutamakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Maka Allah katakan kepada orang yang mereka tidak mau menerima hukum Allah, Afa hukmal jahiliyati ya begun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka pilih, yang mereka ikuti? Likaumi yukinun, bagi orang yang yakin tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Hukum jahiliyah, ya ini hukum yang lahir dari kebodohan. Semua hukum yang bertentangan dengan Islam itu dikatakan hukum jahiliyah karena hukum ini lahir dari kebodohan. Dari manusia yang kerdil, yang tidak tahu hakikat sesuatu yang sesungguhnya. Sedangkan Allah yang mengetahui segalanya hukumnya ditolak, dia memilih hukum manusia, maka dia orang yang telah memilih hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Kemudian yang kelima maka akan menghasilkan sikap ketergantungan mutlak dia kepada Allah Ta'ala. ta'alluq. Ketergantungan hati dia yang mutlak kepada Allah Ta'ala. Karena kita membutuhkan total kepada Allah Ta'ala. Dalam semua perkara. Mas kalian, dan yang terakhir, seketika kita mengetahui bahwa Allah yang serba maha kuasa, maha hebat segala-galanya dan kita ini adalah sehebat apapun adalah dhaif, fakir, maka akan muncul akhlak tawadhu. Akhlak tawadhu. Kita ini hebatnya kayak apa? Kita ini dhaif dan fakir. Maka Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa wahsyurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, kemudian matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpul aku berasama dengan orang-orang miskin. Kata para ulama, doa ini sangat banyak disalahfahami oleh ini kaum muslimin seakan-akan mengajarkan kita supaya menjadi orang-orang miskin yang serba tidak punya apa-apa terhadap perkara dunia. Tidak, tapi maksudnya hadis ini adalah Nabi meminta kepada Allah untuk senantiasa dalam kondisi tawaduk sebagaimana jiwanya orang-orang miskin. Orang miskin itu rata-rata tawaduk secara umum. Dia dikasih sedikit sama orang kaya, matur nuwun, matur nuwun sangat nggih, sampun diparingi kata sangat. Kalau ada orang lewat dia ini tawadhu. Tawadhu orang miskin rasa tawadhu. Dengan orang kaya, tampilannya coro melakunya aja bisa dilihat. Makanya kata Nabi, di antara orang yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, itu diantaranya itu miskin tapi sombong. Lawang melarat kok sombong. Kalau orang kaya sombong patut wajar ada yang disombongkan. Ini melarat. Kere. Gak punya apa-apa dan butuh apa-apa kok sombong. Demikian sekalian bermanfaat manfaat. Kita cukupkan sekian. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.